بطلب فائدته عند الاحتراز من آفته ولكن على داخل الحمام wadhaifu minasuifu minunani wal wajibat nah, dikatakan yang kedelapan ini adalah ad-daron ad-daron ad adalah kotoran sama wasakh kotoran daron kotoran cuman bedanya kalau wasakh adalah kotoran dari luar badan itu namanya wasakh bahasa Arabnya kotoran yang ditimbulkan dari luar badan artinya kotoran pasir atau hembusan angin membawa debu itu namanya wasah. Tapi kalau daron itu adalah kotoran yang ditimbulkan dari biang keringat. Itu namanya daron. Nah, karena manusia kan ada dua. Dia kerja di luar, pulang ke rumah kan kotor badannya. Itu bisa dua. Atau mungkin dua-duanya ada pada dirinya. Biang keringat yang menimbulkan kotoran itu sudah kotor. Manusia ini kan terbuat dari tanah. Sehingga biang keringatnya kalau digosok itu kan keluar kotorannya hitam-hitam itu. Jawa ini apa? Bolot. Kan kalau digosok itu kan keluar bolotnya itu. Atau kotoran yang keluar dari atau yang datang dari luar menuju badan kita. Itu namanya wasah. Kotoran yang terkumpul pada badan kita birashhir arak karena biang keringat wa tarik dan juga disebabkan karena debunya jalanan itu bisa dibersihkan lewat mandi. Wadhalika yuziluhul hammam lain sama hamam. Kalau hamam burung doro, hamam namanya. Tanpa tajdid, hamam. Tapi kalau hamam kamar mandi. Ya boleh diartikan mandi sudah. Tapi dulu hamam itu ikhwani, hamam itu bukan kamar mandi ada jedingnya, ada ciduknya, ndak. Seperti kita ini ndak lain. Hamam yang dimaksud dalam ilmu agama ini, fikih, hamam itu pemandian panas, air panas ada hamam namanya dulu orang Arab sering gitu orang Arab itu kalau capek badannya atau kalau kotor badannya mereka datang ke hamamat datang ke pemandian air panas mereka kungkum di situ lama lama itu kebiasaan orang Arab seperti itu dulu zaman dulu itu bisa dibersihkan lewat mandi hamam ya wala ba'sa bidukhulil hamam boleh boleh saja orang masuk ke tempat untuk dia mandi, tidak apa-apa. Bahkan dakhala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahkan para sahabat Rasul sendiri masuk ke tempat pemandian-pemandian di kota Syam. Tapi ada, nanti dulu di garis bawahi dulu ada pemandian yang seperti apa. Wa gala ba'dhum sebagian sahabat mengatakan ni'mal baitu baitul hammam. Sebaik-baik tempat adalah tempat pemandian. Yutahhirul badan Yudhakirun nar. Karena tempat pemandian itu dapat membersihkan badan, mengingatkan api neraka. Tempatnya panas sebabnya. Ya. Dapat membersihkan badan, mengingatkan kita kepada api neraka. Jadi kalau orang masuk dalam air panas itu kan panas badannya. uh panas. Itu mereka ingat, ya Allah, ini baru di dunia seperti ini. Bagaimana nanti di jahanam? Nah, gitu. Mereka ingat kepada sana. Sehingga diriwayatkan dari Abi Darda dan Abi Ayub Al Ansari seperti itu riwayatnya. Sebagian sahabat juga meriwayatkan bi'sal baitu baitul hamam. Sebaik uh, sejelek-jelek tempat adalah tempat pemandian. Loh tadi kok nikmal baitu sebaik-baik tempat. Ini kok bi'sal baitu? Bi'sa itu jelek. Kalau nikmah itu baik. Tadi sebaik-baik tempat. Ini kok sejelek-jelek tempat? Sejelek-jelek tempat adalah tempat pemandian. Karena apa? Yubdil aurah wa yudhibul haya karena di tempat pemandian itu orang buka aurat wa yudhibul haya tidak punya malu orang sudah masuk pemandian lepas dia semuanya ya yubdil aurah namanya melepas auratnya dia menampakkan auratnya dia wa yudhibul haya tidak punya rasa malu Fahada tu'rat li afate wa dzaka li faidate. Yang satu menampakkan kepada madaratnya, madaratnya orang masuk ke pemandian, yang lain menerangkan kepada kita tentang faedahnya. Faedahnya sama madaratnya ada, faedahnya juga ada. Wala ba'sa bi talabi faidatihi indal ihtirazi min afate. Boleh-boleh saja manusia ingin mencari faedahnya dia masuk ke pemandian tersebut tapi harus menjaga madaratnya artinya orang boleh masuk ke pemandian tapi harus tidak boleh lepas aurat ya tidak boleh lepas aurat dan harus dia jaga pandangan tidak boleh di dalam pemandian itu berkumpul jadi satu antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh Ya, dalam arti kata di pemandian tersebut laki khusus laki dan itu pun harus dia jaga pandangannya. Tidak boleh sama-sama laki, sama-sama laki, kemudian dia lihat auratnya satu sama lain. Tidak boleh, dilarang dalam agama. Ya, maka boleh kita mencari faedahnya kita masuk ke dalam pemandian, tapi tetap kita harus menjaga pandangan kita. Walakin ala dakhilil hammam wa dhaif. Maka bagi orang yang masuk ke dalam pemandian itu punya tugas-tugas apa tugasnya? Minas sunan wal wajibat. Ada tugas wajibat, ada tugas sunnah, ada tugas wajib. Ada tugas sunnah, anjuran, ada tugas kewajiban, keharusan buat kita. Maka dikatakan faalihi wajibani fi auratih wa wajibani fi aurati ghairih. Sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali bagi orang yang masuk ke tempat pemandian kayak seperti kita tempat pemandian di tempat pemandian yang akan kita mandi di dalamnya maka ada tugas kewajiban dua kewajiban buat aurat kita sendiri dan ada dua kewajiban atas auratnya orang lain ada dua kewajiban atas aurat kita sendiri ada dua kewajiban atas auratnya orang lain amal wajibani fi aurateh, adapun kewajiban yang dibebankan atas aurat kita sendiri fahuwa an yasunaha an nadharil ghair dia wajib harus tidak boleh tidak dia harus jaga dari pandangan orang lain untuk memandang aurat kita mana auratnya orang laki kalau dia dalam bersamaan dengan sejenis maka auratnya orang laki dengan sejenis adalah antara sampai eh, dari pusar sampai lutut nah, ini auratnya orang laki ini harus dia tutup ini pusar dan yang sekeliling dengan pusar sampai belakang sampai lutut lutut dengkul ini dan yang sekeliling dengan lutut ini ini dia harus dia tutup dengan celana ataukah dengan kain ataukah dengan sarung atau dengan apa harus dia tutup dia boleh mandi ya wayasunuha an masil yang kedua dia harus menjaga jangan sampai dia menyentuh aurat atau orang lain menyentuh auratnya dia jangan tidak boleh. Orang lain menyentuh aurat kita haram hukumnya. Ya, dilarang. Fala yata'ata amraha, maka tidak boleh perintah Allah taala atau perintah agama ini dilanggar, tidak boleh. Dilarang ini. Tidak boleh perintah agama ini dilanggar. Wa izalati waskhiha illa biyadihi. Kalau dia mau membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada badannya, bersihkan dengan tangannya sendiri. Tidak boleh dibersihkan dengan dalak, tidak boleh. Ada tukang gosok namanya, tukang daki. Tidak boleh. Dia sewa tukang daki atau dia sewa tukang gosok atau dia sewa tukang urut sehingga tukang urut tadi itu bisa menyentuh daripada pahanya atau menyentuh daripada auratnya dia yang harus dia tutup semestinya. Dia sentuh dan dia gosok begitu. Itu dilarang dalam agama. Loh tapi kan sama-sama lakinya tidak boleh dalam agama haram tidak boleh dilarang ini. Ya. Maka di, illa biyadi wa yamna'ud min maskhil fakhid wa ma baina surah ilal anah harus dicegah orang yang menggosok atau tukang daki atau tukang gosok tadi itu jangan sampai menyentuh pahanya orang yang digosok harus dicegah mau gosok pak iya tapi maaf ini antara lutut sampai pusar tolong dijaga jangan dipegang yang lain dipegang silahkan tidak apa-apa mau tangan, mau bawah kaki sini, apa jari-jari luas jari, tidak apa-apa. Tapi antara pusar sampai lutut jaga. Kalau mau digosok, gosok sendiri. Gosok sendiri, ya. Wa fi ibahati masimale sabisau atili izalatil wasakh ihtimal. Karena kekotoran yang ada pada badan selain daripada eh, apa namanya selain daripada eh, pusar sampai lutut itu masih ada kemungkinan bisa dibersihkan dengan cara dia mandi begitu saja bisa bersih dia insya Allah begitu maka kekotoran-kekotoran yang selain daripada pusar sampai lutut tadi itu masih masih bisa tidak dibersihkan oleh orang lain mungkin bisa bisa kalau mau dibersihkan oleh orang lain tidak apa-apa bagus tapi kalau mau dibersihkan sendiri itu lebih afdol asal jangan antara pusar sampai lutut kalau pusar sampai lutut tidak boleh orang lain menyentuh kecuali diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri ya kemudian walakin al agyas at tahrim kata Imam Ghazali kiasnya yang paling tepat adalah hukumnya haram id ulhiga masa sawaten fit tahrimi bin nadhar karena melihat saja haram kok melihat antara pusar sampai lutut itu buat orang yang sejenis sama kita apalagi lain jenis yang sejenis sama kita laki sama laki perempuan sama perempuan misalnya laki sama laki melihat aurat antara pusar sampai lutut melihat saja haram hukumnya wakif bilmas bagaimana kalau dengan menyentuh lebih lagi hukumnya ya maka agias yang lebih tepat, kias yang lebih tepat, jadi persamaan hukum yang lebih tepat adalah hukumnya haram. Kemudian dikatakan fakadali yang bagi antakuna bagiatil aurah anil fakhidain apalagi kalau berkaitan dengan urusan masalah ini di atas lutut ini paha ini sangat riskan sekali seseorang akan melakukan tindakan-tindakan asusila tindakan-tindakan yang tidak senonoh nanti walayatubillah sampai timbul homo laki sama laki atau lesbi perempuan sama perempuan itu diakibatkan karena membuka aurat ya ya maka syaitan itu betul kita ini kan sejenis ya, syaitan itu tetap akan membisikkan nah, bisikan syaitan tadi itu akan merasuk ke dalam tubuh kita yang tadinya tidak indah menjadi indah tidak indah tapi jadi indah karena bisikan syaitan merasuk kepada nafsu kita kita ingin berbuat Ya oleh ya wal wajibani fi auratil ghair. Sekarang dua kewajiban tugas kita terhadap auratnya orang lain. Apa? An yaghudda basara nafsihi anha. Harus ditutup mata kita, tidak boleh lihat auratnya orang lain. Lah kalau dia terbuka bagaimana? Palingkan wajahnya. Palingkan wajahnya. Ya. Dulu ada satu orang solihin, ada satu orang solihin. Dia datang ke satu tempat tempatnya terjaga bagus tiba-tiba dia dikejutkan ada seorang eh, apa namanya seorang wanita gitu yang bukan dari kaum Islam gitu, bukan muslimah dia buka kerudungnya atau dia buka auratnya sebagian auratnya dia buka kerudungnya segini nah, kemudian si salihin tadi begitu jalan papasan sama wanita tadi dia buang wajah langsung Astaghfirullah, dia buang wajah refleks dia buang wajah refleks begitu astagfirullahaladzim ya ketika dia buang wajah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim maka si wanita yang bukan muslimah loh ini ini bukan muslimah kafirah dia lantas terkejut karena si soleh tadi ini buang wajah dengan mengucapkan istighfar maka dia pun ambil daripada tas kresek yang ada di jalan tadi dia tutupkan pada wajahnya <laughs> subhanallah dia datangi orang solihin tadi dan ia ingin masuk ke dalam agama Islam Katanya si Soleh tadi, kenapa dorongan anda ingin masuk ke dalam agama Islam? Sungguh mulianya Islam tidak mau sampai melihat auratnya orang lain. Padahal saya cuma buka sebagian saja. Ya, emang ini perintahnya Rasul katanya. Ini perintah agama. Ya, jadi harus menutup pandangannya atau membuang pandangannya, jangan sampai melihat aurat orang lain. Wa ayyanha an kashfiha. Kalau bisa dicegah orang lain buka aurat di pemandian itu cegah temennya misalnya cegah ya mas ini tempat pemandian hendaknya dijaga kewajiban saling menjaga kewajiban hak saling menjaga hak karena ini adalah terbuka aurat anda tutup tolong auratnya kalau bisa di bisa dicegah wajib dicegah ya li'anna nahya anil mungkar wajib karena hukumnya mencegah kemungkaran wajib wajib tidak boleh ditinggal kalau kita mampu mencegah wajib mencegah wajib mencegah sehingga ada ada apa ada syarah daripada ulama mengatakan idara amin kumungkaran falyughayyirhu hubiade fa ilam yastati fa bilisane fa ilam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman sebagian ulama mengatakan bahwa idara amin kumungkaran falyughayyirhu hubiade. jika kau lihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu ini tugas pemerintah kalau tidak bisa maka dengan lisanmu ini tugas ulama. Kalau tidak bisa dengan hatimu ini tugasnya orang awam kayak kita. Pendapat ini dibantah oleh Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Syafi'i, Imam Baihagi, Imam Subki dibantah. Tidak ada tugas pemerintah harus dengan tangannya pemerintah, ulama dengan lisannya lah. Siapa yang mengatakan begini? Ini tugas semua kaum muslimin. Kaum muslimin bila seorang ayah melihat anaknya berbuat mungkar wajib. Tidak harus tugas pemerintah. Teman kalau lihat temannya berbuat kemungkaran, wajib dia cegah. Bukan tugas pemerintah itu. Dan juga lisan bukan tugas ulama. Siapapun setiap muslim diminta dia untuk memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh ini nanti tugasnya alim saja atau tugasnya ustadz saja. Enggak. Anaknya rusak mau nunggu ustadz datang. Keburu rusak anaknya. Keburu rusak anaknya. Nah, tidak bisa. Jadi mencegah daripada kemungkaran hukumnya adalah wajib. Wa alaihi dzikru dzalik dan dia wajib menerangkan hal ini. Ini aurat, tutup. Harus wajib dia begitu. Ini aurat harus ditutup. Walaysa alaihil gabul, tidak boleh dia terima. Ah, tidak apa-apa. Itu kan urusannya dia sama Allah, bukan saya. Kan saya sudah nutup aurat, tidak boleh. Walaysa alaihil gabul. Sekarang kalau kita lihat televisi, ikhwani. Ini Abdul Haddad berbicara ya. Kalau kita lihat televisi, kita setel televisi, cetet, buka. Di situ terpampang aurat-aurat orang, baik yang laki atau yang perempuan. Lantas di dalam hati kita mengatakan ini kan seni. Anda memandang dengan wajah ridho, dia buka aurat, dia ada di Amerika misalnya, Anda ada di Indonesia di Solo sini, dan Anda melihat dia buka aurat, tidak Anda cegah, pertanggungan jawab di mata Allah Ta'ala berat Berat Anda. Anda boleh mengelak sama Allah Ta'ala. Ya Allah, dia di Amerika, saya di Indonesia. Tapi kan Anda melihat. Kalau Anda tidak melihat, tidak ada urusan. Karena Anda melihat lewat layar syasyat layar televisi, maka wajib bagi Anda untuk mencegah. Kenapa Anda tidak mencegah? Bagaimana caranya? Paling tidak kan wadhalika Allah iman. Bigalbi, ingkar, pateni TV-nya. Kan begitu. Nah, ini tidak justru malah akhirnya malah rombongan sa RT ada di depan televisi. Malah akhirnya ridho di situ. Rela supaya bisa melihat auratnya orang lain. boleh Nah, bila Ya. Maka dikatakan walaisa alaihil gabul. tidak boleh dia menerima. walayas gutu anhu jubu zikir Dan dia tidak gugur kewajibannya untuk mengingatkan. Tidak ada itu nanti kan orang tuanya. Ini kan anaknya ada punya orang tua. Anak ini kan punya abah, punya bapak, punya ibu. Biar orang tuanya nanti yang ingetin. Lah, selama Anda melihat itu di depan mata Anda, robah. Ingatkan dia. Illa li khawfi darbin. Kecuali ada perkara-perkara yang bahaya sama diri kita. Kalau kita takut akan memukul atau kita takut akan dibukul sama dia, kalau saya mengingatkan, saya dikeroyok. Ustaz bahaya buat saya likhofi khawfi syatmin atau kalau saya mengingatkan pasti saya akan dimaki-maki sama dia hingga dongkol hati saya akhirnya kotek rahim sama dia putus sama dia nanti kalau dia khawatir akan hal ini au mayajri alihi bima huwa haramun fi nafsihi atau akan berlaku pada dirinya perbuatan haram terhadap dirinya sendiri masalan setelah dimaki-maki atau setelah dipukul bukannya orang yang memaki eh, bukannya orang yang mengingatkan tadi itu justru malah dia sabar enggak malah katut kayak dia atau yang mengingatkan ini justru malah lebih jahat perbuatannya sudah dimaki-maki saking dongkolnya dia pergi ke diskotik minum khamer bima haramun ala nafsi kalau ada kejadian seperti ini ya sudah kalau ada alasannya bisa diterima berarti atau falaisa alaihi an yungkir haraman yurhigul mungkar alaihi ila mubasyarati haramin akhar atau saat dia merubah kemungkaran seseorang orang yang berbuat mungkar tadi itu ketika kita uh, ingatkan atau ketika kita larang dari kemungkarannya justru dia melakukan kemungkaran yang lebih jahat lagi kita cegah jangan minum khamar dia minum baru segelas, saat kita cegah justru dia minum dua gelas. Lebih jahat berarti. Nah, bila ada kejadian-kejadian seperti ini, kita harus mengambil sikap yang hati-hati dalam kita menerangkan. Tetap wajib menerangkan. Tapi harus ada fikih dakwahnya dalam menerangkan. Ada cara-cara tersendiri dalam menerangkan. Mungkin cara menerangkannya bukan kita sendiri, tapi kita datangkan orang yang berpengaruh seorang ustadz mungkin atau orang yang alim atau bapaknya atau kakaknya atau orang yang dia segani datangkan untuk nasihati dia atau kita laporkan tidak apa-apa ya fa amma gauluhu i'lam anna dhalika la yufidu wa la yu'malu bihi ketahuilah kata Imam Ghazali adapun ucapannya kalau sampai orang yang kita cegah tadi itu mengucapkan tidak ada manfaatnya kau cegah saya kemungkaran ini kau mau ngomong seribu kali saya tetap kayak gini kan ada orang yang membangkang begitu kan ada hati-hati mas ini dosa tinggalkan mas umur anda tinggal sedikit Allah sudah jangan banyak ceramah Layu la yufidu hadha ini tidak manfaat buat saya wala yu'mal bihi tidak mungkin diamalkan ini ucapan anda ini tidak mungkin didengar kan ada begitu itu bagaimana fahada la yakunu udhran bala buddha minadzikri ini bukan halangan ucapannya dia ini bukan halangan kalau dia mengatakan ala sudah terus kita udah dinasihati paling-paling dia akan mengatakan yang sama kayak yang di sana itu tidak bakal didengar omongan saya tidak ada halangan buat kau tetap kau mengingatkan dia kecuali kalau sampai dia nyakiti nah kecuali mabdarat buat kita kita dibunuh nah kecuali atau keluarga kita akan dirongrong kehormatannya nah, kecuali tapi kalau ucapannya alah sudah jangan banyak ceramah jangan banyak khutbah di sini tetap kewajiban kita mengingatkan selama kita bisa selama kita mampu karena dikatakan sampai Ghazali fala yakhlu galbun anit ta'atsur min sama il inkar karena ikhwani begini hati manusia yang tidak kuat hati manusia kayak kita ini semuanya tidak kuat hati kita saat kita mendengarkan satu kemungkaran pasti berpengaruh pasti pasti berpengaruh tidak kosong hati manusia itu untuk menerima pengaruh yang dari kemungkaran tidak kosong dari itu imma hatinya orang yang suci apalagi hatinya orang yang kotor hatinya orang yang suci siapa orang alim orang sofi hatinya bersih itu saja tidak kosong dari pengaruh-pengaruh jelek yang akan dia terima apalagi hatinya orang awam gitu ya wal istisharul ihtirazu inda takbir bil ma'asi pasti hati itu ada perasaan ingin mencegah dirinya dari perbuatan maksiat ada Antum melihat anak-anak muda yang jalan ke sana ke sini dengan minum botol khamr, mereka koya-foya, mereka berteriak-teriak. Katakan sama sebetulnya Anda melakukan ini itu apa? Hati kecil Anda saya ingin bertanya. Mereka mengatakan sebetulnya saya tidak kepingin begini. Hati kecil mereka, antum tanyakan, antum ketuk hati mereka. Sekali waktu kalau antum pas duduk sama mereka katakan, tanya-tanya sama mereka. Jangan Anda caci, jangan, jangan Anda maki. Jangan Anda musuhi, jangan Anda jauhi, justru dideketi. Kalau dideketi tanyakan. Anda melakukan kayak copot kenal pot maksudnya apa ya sebetulnya saya tidak kepingin kayak gini cuman ini untuk nutupi kekurangan saya mereka kan punya kekurangan mungkin mereka tidak lulus bisa jadi mungkin mereka itu broken home berantakan keluarganya broken heart hatinya kacau sehingga mereka menutupi dirinya supaya orang lain itu ada perhatian sama dia dengan cara kayak gitu karena orang tuanya tidak memperhatikan kakaknya tidak perhatian adiknya tidak perhatian keluarganya tidak perhatian akhirnya broken heart anak ini broken heart dipilok rambutnya rambutnya dipilok jadi segala macem jambulnya segala macem seliwirnya segala macem kenal potnya dicopot jalan dia tujuannya kan orang lain kalau dia jalan kan lihat oh aku loh sepeda motoran maksudnya itu begitu hati kecilnya tidak mau dia dia orang bersih hati kecilnya loh ya. hati kecilnya dia orang baik cuman keadaan yang menjadikan dia seperti itu itu maksudnya Ghazali wastisharu al-ihtiraz inda ta'biri bil ma'asi wa dzalika yu'athir fi takbihil amri fi ainihi oleh karena itu orang lain yang lihat perkara kayak gini kena asarnya kena ibasnya antum kalau tidak punya kalau punya anak yang masih labil tidak boleh lihat gini-gini Antum pernah inget gak yang namanya smackdown? Dibanting gitu. Begitu anak SD lihat smackdown di televisi, apa yang terjadi? Temennya di sekolah di smackdown sama dia. Dibanting, diangkat, dibanting, mati temennya. Dia di polisi, orang tuanya perkara. Takbihil amr, fitathiril galab. Ada perkara-perkara yang jelek yang bisa mempengaruhi hati Eh, ini kalau buat hatinya orang tua kayak antum kuat atau hatinya orang yang sudah pemahaman agamanya mapan kuat tak ada masalah tapi kalau anak-anak muda yang masih labil dia tidak tahu identitas dirinya cegah guys jangan lihat wah aku kepengen lihat toh Mau seorang lain lihat jangan daripada lihat kayak gitu lihat toh orang yang genah baca Al-Quran lihat toh bapak weh tidak apa-apa sudah bapak mau nari sudah tari Bali bapak tidak apa-apa sudah jangan lihat yang kayak gitu sudah daripada kena pengaruh yang jelek nanti pada diri anak tersebut nah ya kemudian fala yajuzu tarkuhu maka ya tanfiri nafsihi anhu atau sampai menjadikan dirinya ini lari dari Allah taala fala yajuzu tarkuhu maka tidak boleh ditinggal amar ma'ruf nahi munkar mithli hadza Soral hazmu tarku dukhulil hammam fi hadhil awqat. Maka itu orang yang meninggalkan tempat pemandian di saat ini dan di masa ini menunjukkan bahwa hatinya orang yang meninggalkan pemandian itu hati orang yang teguh lo lihat lu dulu padahal nikmal baitu itu baitul hamam ya dulu zaman rasul itu itu zaman rasul terjaga orang perempuan datang ke masjid orang lakinya datang ke masjid itu tidak pandang-pandangan terjaga Rasulullah meninggal orang perempuannya datang ke masjid Sayyidatuna Aisyah yang bedok-bedok ini kalau Rasulullah tahu dilarang sama Rasul itu. Zaman Sayyidina Aisyah loh. Rasul baru meninggal itu. umul Mukminin masih belum meninggal. Dilarang orang perempuan. Karena datangnya mereka ke masjid bersamaan dengan laki-laki itu sudah satu kemungkaran. Pandang-pandangan apalagi zaman sekarang. Zaman sahabat saja itu bahaya kok. Apalagi zaman sekarang, kan begitu. Ya boleh dia datang artinya ke tempat-tempat yang genah, yang baik, yang jujur, boleh dengan menjaga kehormatannya dan menjaga pandangannya tidak boleh menjaga eh, tidak boleh sampai dia di luar batas itu sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali buat orang yang meninggalkan pemandian di zaman ini dan di saat ini menunjukkan satu keteguhan imannya id la yakhlu an auratin maksyufah karena di dalam pemandian itu tidak kosong pasti ada maknanya orang-orang yang membuka auratnya mesti paling tidak ketok dengkulnya itu kan mesti ada La siyama ma tahta surah ila ma fogal ana. Lebih-lebih lagi di pemandian itu orang afwan, cuman pakai apa? Pakai pakaian dalam saja yang dia pakai. Ini lagi pemandian, yang tidak mandi saja pakai gitu. Ini pemandian yang tidak mandi saja, kadang-kadang tidak pakai pakaian. Kif kalau mau mandi, ya dicopot semuanya bila maka orang yang meninggalkan pemandian di saat ini adalah orang yang kuat imannya karena untuk menjaga daripada pengaruh hati yang jelek idhna ya'udunaha aurah karena manusia di akhir zaman membuka aurat sampai tampak daripada aurat semuanya mereka katakan ini bukan aurat mereka tidak menganggap kalau itu aurat lah ini bagaimana yang aurat itu matamu katanya mata anda itu yang aurat bagian tubuh saya tidak ada aurat seni ini pandangan anda yang itu aurat adapun tubuh saya bukan aurat pandangannya orang sekarang begitu ini kan batil wagat al-hagaha syar'u bil aurah wa ja'alaha kal padahal syariat mengatakan itu aurat jelas itu jelas itu aurat wa ja'alaha kal harimilah dan wajib dipelihara harim harim itu kan artinya perempuan perempuan itu kan wajib kita pelihara wajah kal harimilah wajib dijaga tidak boleh dibuka ini ya walihada yustahabu takhliyatul hamam oleh karenanya disunahkan untuk mengosongkan hamam mengosongkan tempat pemandian wagala bisyur ibnu eh, ibnu harith ma ma'ana farajulan la yamliku illa dirhaman dafa'ahu liyukhaliyalahul hammam bayangkan alangkah kesiannya kata Bishir al-Hafi alangkah kasihannya alangkah ibanya hatiku ketika aku melihat ada seorang laki-laki yang ingin mengosongkan tempat pemandian tapi hanya punya uang cuma satu dirham punya uang cuma satu dirham saja alangkah kasihannya orang ini dia tujuannya kosongkan pemandian ini saya mau mandi bersama dengan keluarga saya kosongkan tolong berapa cuma satu dirham mas ini seribu dirham aja belum tentu kosong pemandiannya satu dirham kata Bishir al-Hafi ini orang sangat kasihan sekali tujuannya baik tapi tidak ada kemampuan ya waruya ibnu warawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma fil hammami wa wajhuhu ilal haid wa qad asaba aynahi bi isabatin. Ini <laughs> lihat sahabat ini menjaga. Sehingga diriwayatkan Ibnu Umar anaknya Sina Umar ketika dia masuk ke tempat pemandian wajahnya dihadapkan bukan ke tempat orang yang mandi. Wajahnya dihadapkan kemana? Ke tembok. Temboknya pemandian itu dihadapkan ke situ. Sudah begitu wagat asoba ainehi bi isobatin dibuntel, diikat kepalanya diikat dengan satu ikatan kain, ditutup. Sudah tidak lihat orang yang mandi, wajahnya menghadap ke tempat dinding, matanya kemudian ditutup dengan satu kain sehingga tidak bisa lihat apa-apa dia. Mandi ya mandi. Tidak bisa lihat apa-apa. Wagala ba'duhum dikatakan sebagian mereka para ulama la ba'sa bidukhulil hammam, boleh masuk pemandian walakin bi izaren harus dengan dua kain izaratun lil aurah satu kain untuk tutup auratnya dia wa izaratun lir ra'si yataganna'u bihi wa yahfadhu ainihi dan satu kain lagi penutup kepalanya dan menutupi matanya agar terjaga tidak melihat auratnya orang lain kalau dia bisa berbuat seperti ini boleh dia masuk ke dalam hammam tapi yang sejenis tidak boleh lain jenis ini pengertian fikih pengertian ulama di mana kita harus menjaga pandangan kita agar tidak sampai terasui dengan bisian-bisian setan karena dikatakan an-nazrah sahmun min sihami iblis. Pandangan ini adalah awal mula anak panahnya iblis itu dari pandangan. Kalau ini selamat, insya Allah seluruh jawareh kita, anggota tubuh kita akan selamat. Tapi kalau ini tidak selamat, wala'iyatubillah.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 واسع الألطاف يدرك باللطف وكف مقام الذل وقفة نادم فما قد مضى في العمر من غفلة يكفي أجب داعي المولى فهذا كتابه يناديك فاسرع بالإجابة واستعفي أما آن للعاصي الرجوع لربه ألم يدر أن الذنب يكتب في صحفي رويدا أخا العصيان إنك قادم على الله وهو الله يعلم ما تخفي أفك وانتبه فالخلب صعب وأمره مرير وشان الذنب يوقع في الحتف ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت وظلم النفس من أقبح الوصف تماديت حتى زلك الرشد فانتبه وسل غافر الزلات يدرك بالأطف أيا من بقيد الجهل أضحى مكبلا ألم تدري أن الجهل يلجي إلى الخسف إلى العلم فهرع واتخذ لك مسلكا من الرشد يهدي بعد ذلك للكشف ولا تك ممن قيده خذوذه فيعبد رب العالمين على حرفي نصحتك فاسمعني